ada musuh-musuh Allah yang mereka memasuki barisan Nabi Muhammad SAW seperti Abdullah ibn Ubay ibn Salul mereka adalah orang munafik dan mereka komunikasinya adalah orang yang ada di luar musuh-musuh Allah membuat kerusakan merusak membuat fitnah di tubuh kaum muslimin tujuannya apa mencoreng nama Islam merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga umat nanti terjauhkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena semuanya berputar titiknya adalah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala kemuliaan akan kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setan dan musuh-musuh Allah upaya yang mereka usahakan adalah bagaimana umat ini jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada orang yang memang langsung memusuhi Nabi Muhammad, menfitnah Nabi Muhammad. Dan ini mulai dari zaman Nabi Muhammad sampai hari ini pun ada yang memfitnah Nabi Muhammad. Sesaat ada membuat film kotor. Nabi Muhammad SAW film yang merendahkan Nabi SAW. Ada orang yang mencaci Nabi dengan beberapa kejadian yang ada pada Nabi lalu dipalsukan. Ada orang yang langsung mencaci mengolok-olok Nabi SAW. Dan kelompok ini mudah ditangkap oleh orang-orang cerdas. Bahkan caci maki dan olokan kepada Nabi Muhammad ini telah menggugah sebagian orang cerdas untuk berpikir lalu mencari tahu siapa Muhammad itu. Bahkan setelah ada caci maki terhadap Nabi Muhammad ternyata berbondong-bondong orang masuk Islam. Jadi juga ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan musuh Allah tidak akan diam. Dengan cara ini mereka sebagian sadar. Kalau kita langsung to the point mencaci Nabi Muhammad, ngolok Nabi Muhammad, maka pengikut Nabi Muhammad pun akan faham kita menjadi musuhnya. Dan orang di luar Islam pun akan berpikir siapakah ini Nabi Muhammad.